Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Al syaikh al alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masuki halaman yang ke 107, 108 kitab yang cetakan seperti punya anak ini 108 yaitu kalamnya Imam Ibnu Qudamah rahmatullah alaihi wa huwa suwarun muhkamatun. Yang mana Al-Qur'an itu terdiri di dalamnya apa? surat-surat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Surat-surat yang jelas gamblang maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik jelas gamblang maknanya dan sempurna. Karena muhkam itu maknanya mutqan, Paham ya? Muhkam alai mutskon. yaitu surat atau ayat yang sudah jelas gamblang maknanya dan sempurna. Naam. Kita lihat sini barakallahu fi qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah syarah yang nomor 103 143 itu, perhatikan. al quran suwarun wa ayatun wa kalimatun wa hurufun. Al-Qur'an terdiri dari surat-surat, ayat-ayat dan juga na'am barakallahu fikum kata-kata dan huruf-huruf. Wasuar jam'u suratin. Suar itu jamak dari surah. Eh, bentuk jamak dari mufradnya itu surah. Wahya al-qit'atu minal Qur'an. Yaitu surat itu adalah potongan dari Al-Qur'an. Naam. Al-mubtada'u yang diawali bi bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Al-Qur'an tersebut diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, bukan pendapat yang kuat bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Qur'an. Eh, bukan Al-Qur'an. Bukan Al-Fatihah. Bukan apa? Al-Fatihah. Nah, tapi apa? Ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min ajlil fasl bainas suwar. Dikondisikan ini faedah ini ya. Jadi yang tepat bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tapi apa? Ayatun mustaqillatun fil Qur'an utiyat biha min ajlil fasl baina suwar. Ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'an didatangkan dengannya untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus Al-Fatihah diawali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Paham ya? Berarti Al-Fatihah awalnya apa? Awal awalnya apa Al-Fatihah? Na barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim ayat tersendiri awal daripada Al-Qur'an, itu benar. Kalau Al-Qur'an memang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru surat Al-Fatihah. Paham ya? Naam. Kita lihat sini. Wa bismillahi ayatun minal Qur'an. Nuzilat lil fasl bainas suwar. Nah, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al-Qur'an yang diturunkan untuk memisahkan antara surat-surat yang ada. Kecuali surat apa kemarin yang sudah kita lewati? Nama surat apa Umar yang tidak ada bismillahirrahmanirrahim, enggak diawali bismillahirrahmanirrahim? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah dinamakan juga dengan surat apa Irsyad? Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat apa? Nah, barakallahu fikum uh, Iqbal Al-Fadhihah. Al-Fadhihah. Bukan Al-Fatihah ya. Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu maknanya adalah membongkar kejelekan orang-orang munafikin. Bernama Al-Fatihah karena membongkar. Paham ya? Nah, itu tiga tiga nama untuk satu surat tadi Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fatihah. Naam. Ikhwan fillah azza wa kita lihat lagi. Ma ada baroah selain baroah ya, selain surat at-taubah wa nah, awalu hadis suar fatihatul kitab masya Allah surat yang pertama kali adalah apa dalam Al-Quran adalah fatihatul kitab yaitu surat al-fatihah surat al-fatihah na'am barakallahu fikum surat apa surat al-fatihah na'am itu yang pertama kali dalam Al-Quran wahya alhamdulillah rabbil alamin ya diawali dengan apa Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah awal surat Al-Fatihah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Adapun bismillahirrahmanirrahim apa tadi? Ayatun mustaqillatun, ayat tersendiri yang terdapat dalam Al-Qur'an. Fungsinya apa tadi? Al-fasl bainas suwar, untuk mengisahkan antara surat-surat yang ada. Mahum ya? Nah, kita lihat lagi. Wa akhiruha suratul Nas. Yang paling terakhir adalah surat apa? Surat An-Nas. Diawali dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan apa? Surat An-Nas. Naam. Wa huwa mi'atun wa arba naam. Mi'atun wa arba asyrata suratan. Yang mana jumlahnya adalah 114 surat. Berapa? 114 surat. Minha at-tawil wa minha al-mutawassit wa minha al-qasir. Ada di antara 114 surat tersebut ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Paham ya? Ada yang pendek. Nah, seperti itu. Wa suratu fil asl. Apa sih surat itu? Nah, barakallahu fikum. Eh, pada asal maknanya apa sih? Wa suratu fil asl. Dan surah pakai sin, pakai kesat, surah Fil asl maknanya apa pada asalnya? Pada asalnya maknanya adalah asy-syai'u al-mahmi ar-rafi', sesuatu yang dijaga dan tinggi. Sesuatu yang dijaga, nam dibentengi, rafi', kemudian kedudukannya tinggi, itu namanya surah. Sehingga zaman dahulu kalau seorang raja punya surah, itu sudah tenang. Pangkatnya tinggi dan melihat yang di bawahnya itu rendah. Paham ya? Ungkapannya seperti itu. Tadi seorang Malik yaitu seorang raja, nah itu kalau punya surah, sudah punya kedudukan, eh, nah punya kekuasaan, nah barakallahu fiik itu kedudukannya tinggi. Yaqulu an-Nabighah fi madhin Nu'man ibn Mundhir berkata an-Nabighah ketika memuji Nu'man bin Mundhir "Alam tara anna Allah a'taka suratan?" Tara kullu malikin duna yatadabdabu. Artinya apa? Tidakkah engkau sadar? Tidakkah engkau sadar? Taruh mana tastaikid maksudnya sadar. Nah, tidakkah engkau sadar bahwasanya Allah Taala telah memberikan kepadamu kekuasaan surah itu kekuasaan kedudukan yang tinggi. Paham ya? Naam. Tara kullu malikin yang dengan kedudukan tinggi tersebut engkau melihat setiap raja tahta di bawahnya ya debu yaitu apa? guncang. Ya taribu. Paham ya? Karena apa? Karena dia sudah punya kedudukan tinggi, nampak kalau fikum, nah punya kekuasaan sehingga melihat raja-raja di bawahnya itu ia jabu, yaitu nyatari bukunsan. Wa suratu al-munam, al mangzila ar-rafi'ah yang tepat Allah alam al mangzila, al mangzila ar-rafi'ah yaitu kedudukan yang tinggi. Wa minhu sumiyat nam surah Al-Qur'an suarul Quran li rif'atiha ewa. Ya, Di antaranya juga surat-surat Al-Qur'an dinamakan apa? Dinamakan surat-surat Al-Qur'an kenapa? Karena tingginya kedudukannya. Wa li'annaha mani'atun la ahadun yarumuha bi ziyaratin aw naqsin aw tahrifin masyaallah. Dan dikarenakan surat-surat tersebut mani'ah apa mani'ah itu? Menghalang-halangi, memutuskan, menghalang-halangi, mencegah, mencegah apa? Mencegah seorang pun untuk menambah-nambahi atau mengurangi atau mengubahnya. Nggak akan bisa. Satu suratnya nggak bisa diubah. Eh, kemudian apa? Nah kalau ditambahi, dikurangi sehingga kalau orang masukkan Al-Qur'an ketahuan. Ya nggak Al-Qur'an dijaga Allah taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Allah taala menjaga sehingga kalau ada orang masukkan Al-Qur'an ketahuan. Namanya ketahuan. Naam biidznillah azza wa jalla. Kita ambilkan lagi. La ahadun yarumuha, yarumuha itu yuriduha artinya. Dia tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk menambahi atau mengurangi atau mengubah makna. Fal Qur'anu mahfudun kama Nuzila ala Muhammad wasallam lam yubaddal wa lam yughayyar minhu syai'. Maka Al-Qur'an itu dijaga. Paham ya? Sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam ya, tidak diganti, tidak diubah sedikit pun Al-Qur'anul Karim. Li'anna Allah takaffala bihifdzi. Karena Allah Taala telah apa? memberikan jaminan untuk menjaganya. Allah Taala sudah apa? memberikan jaminan untuk menjaganya. Allah jalla wa ala Allah telah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra itu Al-Qur'an dan sesungguhnya kami punya akan menjaganya. Fala ahadun ala kasatil a'da al-haqidin tadarra'a ala an yughayyir fi kalamillah. Maka enggak ada seorang pun dalam kondisi banyaknya orang-orang eh, banyaknya musuh-musuh yang iri, yang dengki, tidak ada seorang pun yang apa tajarra, yaitu apa? lansang, memberanikan diri ala an yughayyir untuk mengubah fi kalamillah mengubah ucapan Allah Taala enggak ada yang berani. Au yazid au baik itu menambahnya atau mengurangi enggak ada yang berani. Hada min ayatillah subhanahu wa taala ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hafizallahu kitabah minal abath. Allah telah menjaga Al-Qur'an dari permainan. nggak ada yang berani memainkan. Wa sayahfazuhu ila an yarsallal ard wa man 'alaiha. Dan Allah telah senantiasa menjaganya sampai Allah telah mewarisnya apa? Nah, kepada bumi dan juga orang yang di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum ada penghafal Al-Qur'an atau yang semisalnya. Itu pun Allah Taala masih menjaganya. Nah, ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Nah, sampai kapan? Sampai nanti menjelang hari kiamat diangkat semua dari penghafal Al-Qur'an diangkat dari dada-dada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. La yatatawal ilaihi ahadun ma'a kasrati khusumihi wa kasrati a'da'ihi wa kasrati a'da'ihi. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang berani Ya ya yatatawal maksudnya berani menyombongkan, bangga untuk apa? Mengubah atau nah Allah fikum menambahi atau mengurangi. Tidak ada seorang pun yang berani. Bersamaan apa? Banyaknya yang memusuhi dan juga banyaknya musuh-musuh. Banyak musuh Al-Qur'an, enggak suka Al-Qur'an. Allahul musta'an. Naam kata beliau di sini barakallahu fikum walau hawala ahadun syai'an min dalik la subhanahu wa ta'ala wa akhzahu. Kalau seandainya ada seorang pun yang ingin berupaya, hawala itu berupaya atau berusaha, kalau seandainya ada orang naam barakallahu fikum ingin berusaha, berupaya eh, untuk mengubah Al-Qur'an, atau menambahi isi Al-Qur'an atau mengurangi, niscaya apa? La fadhahullahu subhanahu wa ta'ala akhza. Niscaya Allah Ta'ala akan membongkarnya dan akan merendahkan orang tersebut. Bongkar, ketahuan. Kama hasala li Musailim al-Kadzdzab. Sebagaimana yang terjadi pada Musailimah al-Kadzdzab. Kapan itu? Alladzi za'ama annahu yunzal al-Qur'an, yang dia berprasangka, dia berkeyakinan, dia menyangka menduga bahwasanya turun padanya Al-Qur'an. Allahu musta'an. Naam. Fadhahahu Allah wa akhzah. Kemudian Allah Taala bongkar, Allah Taala nah barakallahu fikum berikan kejelekan kepadanya dan Allah Taala hinakan. Wasara madhaqatan lil alam. Maka menjadilah dia apa? Tempat untuk ditertawakan alam semesta. Paham ya? Naam. tempat ditertawakan Enggak mungkin. Naam seperti itu. Wa kadzalika kullu man hawala an yuhaqil Qur'an fa inna Allah jalla wa ala yufadzihuhu. Seperti itu pula setiap orang yang hendak berupaya untuk apa? membuat dongeng Al-Qur'an, dijadikan dongeng, cerita. Nah, barakallahu fikum menghikayatkan Al-Qur'an, maka sungguhnya Allah taala akan membongkarnya. Wa dan juga akan apa menghinakannya. Nah Wa yaj'aluhu madhakatan linnas dan akan apa? akan Allah taala menjadikan enam orang tersebut apa bahan tertawaan bahan apa tertawa ya bahan yang dibikin apa orang menjadi tertawa. Paham ya? Nah, bahan tawaan manusia. Bal yuhlikuhu kama hasala li muslimah wa ghairi Bahkan Allah Taala akan membinasakan dia sebagaimana yang terjadi pada muslimah al-Kadzdzab dan yang selainnya. Jadi jadi bahan apa? nambahan manusia menertawainya. Kalau seandainya ada yang berani mengubah Al-Qur'an atau isi kandungan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.